Hmm? Ya. <clears throat> Dari kitab kita kitab tauhid yang ada dalam Sahih Bukhari <clears throat> yang disarah oleh Syekh bin Bas rahimallahu taala dan di sini insya Allah kita akan mengikuti penjelasan dari beliau. <clears throat> Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala babu Innallaha war razzaqu dzul quwwatil matin. Bab firman Allah taala Sesungguhnya Allah Dialah Maha pemberi rezeki yang memiliki kekuatan dan dialah yang maha kuat yakni al-matin maha kuat di sini tercantum nama-nama Allah Subhanahu wa taala yaitu ar razak dan Al-Matin dan ini semuanya adalah kembali kepada zat yang Maha Esa yaitu Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Sebagaimana telah lewat Allah memiliki beberapa nama. Ayyamat ayyamma tad'u falahul asmaul husna. <clears throat> Nama apa saja dari nama-nama Allah yang kalian seru, maka sungguh bagi dia adalah nama-nama yang bagus diantaranya Ar-Razzaq diantaranya Al-Matin dan adab dalam memanggil dan menyeru Allah adalah sesuai dengan apa yang kita minta kita serasikan dengan nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam permintaan kita seperti kita minta, minta rezeki maka kita katakan ya Razzaq urzukni. Ya almatin. <clears throat> Ja'alni ala kuwa dan semisalnya. Jadikanlah aku orang yang kuat. Ini termasuk ada balap. <clears throat> Al-Hadis برقم سبع ألف وثلاثمائة وثمانية وسبعين حدثنا عبدان Syakur. Haddatsana Abdan. Nah ini tulisannya ya, kalau kalian itu menulis Abdan, ini tulisannya. abdan untuk menulis Padlan seperti ini tulisannya ya kan? Abdan. Antum kira nanti tulis nanti dibuang nonnya. Abdan gitu. Nah, ini tulisannya seperti ini. Ana bi Hamzah. Anil A'mas an Sa'id bin Jubair. Ana bi Abdurrahman As-Sulami. Ana bi Musa Al-As'ari. Radhiyallahu anhu. Hah? أنه قال Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma ahadun asbaru ala adha sami'ahu min Allah yatta'una lahu al-walad thumma yu'afihim wa yarzuquhum al-hadis di sini rujukannya kepada warawahu Muslim direkam alfain wa samanami'a wa arba'ah. di mana hadis ini mutafakun alaihi. <clears throat> ini maknanya hadis adalah mutafakun alaihi. Berarti kan taklik di bawah itu tertera rawahu wa rawahu muslimun. Jadi Imam Muslim juga membawakan hadis ini dalam kitab beliau Sahih Muslim. Berarti hadis ini adalah Hadis yang mutafakun alaihi ini hadis yang disepakati oleh Alimam Bukhari wa Muslim dalam mengeluarkan pengeluarannya <clears throat> di kitab beliau berdua rahmatullah ma. <clears throat> Hadis yang bernomor 7308 atau 108 bercerita kepada kami Abdan dari Abu Hamzah dari Al-A'mas dari Sa'id bin Jubair dari Abi Abdurrahman dari Abu Abdurrahman As-Sulami dari Abu Musa al asari radhiyallahu anhu bahwasanya beliau tadi annahu qala adabnya membacanya apa annahu qala bahwasanya beliau Abu Musa berkata berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ahadun asbaru ala adha sami'ahu minallah ini tidak ada seorang pun yang lebih sabar Asbar ini isim tafdil. Tidak ada seorang pun yang lebih sabar atas eh? Ah. Tidak ada seorang apa? Apa? Ayo jazakallahu khair. Tidak ada yang lebih sabar atas gangguan yang dia dengar dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya enggak ada yang lebih sabar dari Allah atas gangguan yang dia dengar. Jadi siapapun dia orangnya, ya kan baik itu malaikat atau para nabi, para rasul, para solihin, para sidikin, ini semuanya adalah Allah lebih sabar daripada mereka atas semua gangguan yang didengar oleh mereka-mereka tadi. Jadi Allah yang paling sabar. Gak ada yang lebih sabar daripada Allah Subhanahu wa taala atas gangguan yang didengarnya. Penjelasannya <clears throat> di antara perkara yang besar yang di sini Allah bersabar yaitu mereka mengklaim mendakwakan bahwasanya Allah punya anak. Tapi dengan pengakuan seperti ini dari hambanya, dari sebagian hambanya Allah memberikan kesehatan pada mereka yu'afihim memaafkan dalam arti menangguhkan diberikan kesehatan, diberikan apa yang mereka inginkan, wa yarzukuhum dan, beri, dan diberikan rezeki kepada mereka. Rizq dan afiah. Afiah termasuk rezeki. Dan di sini disebutkan rezeki secara khusus. Eh, maka mencakup semua perkara yang dimanfaatkan oleh hamba ini. Bahkan rezeki tersebut, kalimat rezeki ini juga masuk dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah juga termasuk dalam tergolong rezeki. Rezekinya Allah. Tapi tidak semua yang Allah berikan kepada seseorang diri darinya. Walaupun bisa dikatakan termasuk rezekinya Allah. Perhatikan di sini. <clears throat> Perkara yang haram boleh dinisbahkan rezekinya Allah tapi bukan harus kemudian Allah meridhai atas rezeki tersebut seperti riba, seperti hasil pelacuran dan yang lainnya. <clears throat> hasil curian. Tapi tidak bisa dikatakan bahwasanya Allah meridhai hal tersebut. Baik, kita lanjutkan. Dan pengakuan bahwasanya Allah punya anak ini dari pihak Yahud dan dari pihak Nasara. Sebagian mereka atau kebanyakan mereka mengklaim bahwasanya Allah punya anak. <clears throat> Bahkan musyrikin mengklaim bahwasanya Allah punya anak. Eh, Yahya, perhatikan. Bahkan juga dulu ada kisah disebarkan di media massa diantaranya adalah di Jawa Pos tahun di tahun 2000-an. Kisahnya siapa? Abdurrahman Wahid Tul Kundul yang sering kita sebutkan berkali-kali mungkin antum sebagian antum ada yang ingat apa kisahnya dulu? Hah? Hah? bukan dokter, seorang apa? Kiai. Abdurrahman Wahid ini datangnya satu di antara para kiai, <clears throat> dia mengeluh. Ya kan? Dia banyak berdoa kepada Tuhan. Ya kan? Meminta kepada Tuhan jangan sampai ada satu di antara empat anaknya masuk Kristen. Ternyata masih ada yang masuk Kristen. Jawabannya Abdurrahman Sampai jangan mengeluh. Kalau sampai mengeluh, Tuhan pun akan mengeluh. Anak satu-satunya masuk Kristen. Apa? Apa maunya? Mau, apa maunya? Maunya adalah Isa alaihissalam anaknya Allah masuk Kristen. Nah, jadi Togut Abdurrahman ini, <clears throat> ya kan? Dalam apa yang disebar dalam mas media tersebut, menetapkan bahwasanya kalau ada seorang anaknya masuk Kristen, jangan mengeluh. Kalau dia mengeluh maka Allah pun akan mengeluh. Kenapa? Karena anak satu-satunya masuk Kristen. Bayangkan. Berarti dia mengklaim bahwasanya Allah punya punya anak. <clears throat> Ini saja cukup bahwasanya kalau memang itu sabit dari dia yang disebarkan di Jawa Pos pada hari itu maka dia kafir tanpa ada ujian udur. Cukup dengan itu saja. <clears throat> Ngafum itu ya, Pak. <clears throat> Maka dengan demikian, perhatikan, itu termasuk gangguan yang diberikan oleh Rahman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu pun dia tetap juga apa? Sehat sana kemari walaupun sabu. Satu putas, satu bu, buram. <clears throat> Baik. Asyarah berkata saya bin Basrah rahimahullah ta'ala wa adha min kurmihi subhanahu wa ta'ala saburun alal adha. Wahada ini isyarat kepada hadis yang di atas. Ma'ahadun asbaru ala adha. Sami'ahu minallah. Tidak ada yang lebih sabar. Dari Allah subhanahu wa ta'ala atas gangguan yang didengarnya. <clears throat> Ini termasuk sifat kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Saburun. Sabur ini sama apa? Sigonya apa sigo apa namanya? Hmm? Hmm? Mubah? Mubalaghah. Sabur. <clears throat> Mubalaghah apa? Eh? Ayo. <clears throat> Jadi sangat bersabar alal ada atas semua gangguan yang dilancarkan oleh sebagaimana namanya kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ahadun asbaru minhu al adha. Tidak ada satupun ya kan yang ada di muka bumi ini yang lebih sabar daripada Allah Subhanahu wa taala atas serintangan yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya ghalibu ahlul arad yusyrikuna bihi. Ghalibul ahlul arad. Perhatikan. nanti, nanti Jangan digigiti giginya, tangannya. Nanti hilang nanti terjemu. Jadi ghalibu ahlul arad. Apa mana ghalib? Mana ghalib? Ayo perhatikan. Apa mana ghalib? Hmm? Hah? Aywah kebanyakan kebanyakan penghuni bumi ini yusyrikuna bi menyekutukan dengan Allah wa ya'buduna siwahu dan mengibadai selain Allah wa yukdimuna ala ma'asihi yukdimun yani akdama yukdimu maju terus nerjang atas maksiat-maksiat Allah Subhanahu wa taala ini atas maksiat kepada Allah ala ma'asihi Ya kan? Menerjang atas perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala wa huwa yu'afihim sedangkan Allah tetap memberikan kepada mereka kesehatan wa yarzuquhum dan diberi rezeki. Wa yumhiluhum wa yundiruhum wa yumhil ini apa? Memberikan tangguh. Yumhil tapi la yuhmil. Perhatikan, yumhil tapi Allah tidak lalai ia memberikan tangguh. Kalau yuhmil, iya melalaikan. Ahmala yuhmilu. Kalau amhala yuhmilu, amhala memberikan tangguh. Yuhmilu, nah, wala yuhmilu tidak memberikan, apa tidak? Lalai. Jadi apa yang diberikan tangguh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian hambanya yang membuat gangguan terhadap Allah tapi Allah nggak akan lalai. Wa yundiruhum dan memberikan indor ya ini juga sama maknanya. Inhal, indor, nafsul, makna. Semua maknanya adalah memberikan tangguh. Ditangguhkan diberikan waktu nggak langsung disiksa di saat itu ketika dia memberikan memberikan gangguan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah diklaim punya anak tapi juga yang mengklaim punya anak diberikan kesehatan dengan rezeki. Ini namanya apa? Yundir wa yuhmil. Wa yumhil. Yundir wa, yu, wa, yum, wa yumhil. Memberikan imhal, memberikan indor, mananya apa? Memberikan tangguh. Enggak langsung diadab di saat itu. Ma hunaka awsa'u min hadir rahmah. Tidak ada di sana yang lebih luas daripada rahmat ini. Yaitu rahmat yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat juga telah lewat kita lewati, rahmatnya Allah itu ada dua <clears throat> pembahasan yaitu rahmatun yang ia sifatnya Allah Subhanahu wa taala qaimatun bihi kama yaliku bi jalal talik bi jalalihi wa azamatihi dan rahmat yang dia itu makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmat ada dua. Rahmat yang dia sifatnya Allah dan rahmat yang dia makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya rahmat yang itu makhluknya Allah adalah memberikan apa? Seorang itu diberikan waktu untuk bertobat. Mahfum? Seorang itu diberikan waktu untuk bertobat padahal dia berbuat dosa hari demi hari mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Ya ya. Ya ya. sungguh. ya. Walidha <clears throat> Allah subhanahu maka dikarenakan inilah Allah taala Allah SWT berfirman walau yu'akhidullahu an-nasa bidulmihim dan jikalau Allah itu menyiksa manusia dengan sebab kedaliman mereka mata raka alaiha mendabah. Allah tidak akan menyisakan di atas bumi ini satu pun dari yang melata di muka bumi ini. Ya kan? Dapa yakni kullu ma yatibu alal ard. Semua yang merangkak di muka bumi, baik itu dawatul arba yang memiliki kaki empat atau yang nggak memiliki kaki seperti ular, cacing dan sebagainya termasuk apa? Termasuk daba atau yang memiliki kaki dua seperti manusia. Maka seandainya Allah itu menyiksa manusia dengan sebab kedoliman mereka, nggak akan dibiarkan ada di muka bumi ini suatu pun yang melata di muka bumi. Jadi manusia nggak akan tersisa. Kalau semua kedoliman, kemudian Allah memberikan balasan di waktu yang sama di muka bumi tidak, tetapi diberikan apa? Imhal, berikan imdar, berikan tangguh. Wa qala fil ayat al-ukhra wa la yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabatin walakin yu'akhiruhum yakhiruhum ila ajalin musamma. Jikalau Allah menyiksa manusia dengan sebab apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan, kita nggak akan membiarkan di atas muka bumi ini dari sesuatu pun yang merangkak di muka bumi. Dan akan tapi Allah memberikan takhir, akhir dan yumhil wa yundir ini semuanya maksudnya maknanya sama. Tetapi Allah memberikan mengakhirkan sampai waktu yang telah ditentukan. <clears throat> Farola satu judihi jud jud dan kurm sama saja. Wa rahmati wa fadlihi wa ihsanihi wa azimi afwihi lama amhalahum. Falaula maka jika jikalau tidak karena luas karunia-Nya Allah, rahmatnya Allah, keutamaannya Allah dan kebaikannya Allah terhadap akhluknya dan keagungan sifat pemaaf bagi dia atau yang dimiliki oleh Allah untuk hambanya lama amhalahum nggak akan Allah memberikan imhal akan memberikan tang tangguh wa yusyrikuna Nabihi, sedangkan mereka hamba-hambanya menyekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala yakni menyekutukan dengan makhluknya wa ya'suna amrahu dan bermaksiat durhaka terhadap perkaranya atau perintahnya nanah nahyau dan larangannya diterjang. Mereka menerjang larangannya wa huwa yu'afihim wa yarzuquhum bisihah. Allah memberikan kesehatan bagi mereka dan diberi rezeki dengan kesehatan dan wal amwal dan harta wal aulad dan anak-anak wa ala kufrihim wa ala maksiatim sedangkan mereka di atas kekufuran mereka dan di atas kemaksiatan mereka. Penjelasan dari beliau Syekh bin Bas hadi ghayatul imhal wal indar Wasabr alal adha. Ini sebagai puncak pemberian tangguh dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Pemberian waktu dan puncak dalam kesabaran atas semua gangguan yang dilancarkan oleh sebagian hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kebanyakan hambanya. Dan perkara yang lebih penting daripada apa yang telah kita lewati dari syarah beliau, wa fi hadza iqamatul hujjah wa qat'ul ma'dzirah. Ah, di sini tengok. Ini perlu dipahami bahwasanya dengan adanya imhal, adanya indor, adanya tangguh dari Allah Subhanahu wa taala ala atas anda yang atas Allah atas rintangan yang dilancarkan oleh sebagian hambanya kepada Allah tetap juga mereka nggak mau sadar ini adalah sebagai tegaknya hujjah dan qat'ul ma'dhirah sebagai apa? Qat'ul ma'dhirah ini apa? Enggak ada lagi udur sebagai memotong udur. Artinya bahwasanya enggak ada lagi minta udur dari Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka mati di atas kesyirikan mati di atas kekufuran ini dikatakan qat'ul ma'dhirah. Tentunya perincian telah lewat Kapan seorang itu tidak ada lagi adanya mu'ibirah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan kapan? Seperti seorang yang telah mendengarkan bahwasanya Nabi Muhammad diutus. Itu di pertengahan kaum muslimin. Sedangkan mereka menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam syirik dalam tauhid al-rububiyah dan al-uluhiyah dan asma wa sifat kecuali mereka-mereka yang hidup di kejauhan dari kaum muslimin yang mereka gak pernah mendengarkan al-Islam. Itu pun di muka bumi tidak disebut sebagai mereka kaum muslimin kalau mereka di atas kesyirikan. Tetapi nanti di akhirat termasuk orang-orang yang diberikan apa? Imtihan, ikhtibar, diuji. Di urusatul kiamat, di hambaran dari kiamat mereka nanti diuji. Satu antara mereka adalah empat orang yang dulu dia Ketika masih di dunia dibikin mainan anak-anak, mananya orang ini orang idiot. Atau orang yang nggak pernah dengar adanya Nabi diutus. Nah, Itu yang mungkin dapat udur. Adanya ma'adiroh. Adapun orang yang hidup di tangan kaum muslimin. Ya kan? Dia meminta kepada yang dikubur, minta kepada malaikat, perkara yang itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, maka gak ada lagi Udur oh, bahkan dikatakan telah tegak hujah dan telah nggak ada lagi permohonan uzur. Maka nah, dikatakan waqat ul ma'dzirah. Ini madhabnya beliau Syekh bin Bas rahimahullah taala yang sering kita lewat dalam kitab-kitab beliau Dan antaranya adalah Subur Salam Sarah nawakidil Islam. Namanya nggak ada udur bil bil jahil. Dalam tauhid nggak ada udur, nggak ada alasan udur karena kebodohan, dalam masalah tauhid. Sehingga di sini dikatakan wa ikum dal hujja wa qat'ul ma'dzirah. <clears throat> Dan perkara-perkara yang ulama berselisih dalam hal ini, ulama muasirin, ya kan? Tetapi saya bin telah mengatakan bahwasanya telah tegak al-ijma. Telah tegak al Al-Ijma telah kita pelajari dalam kitab beliau Subul Salam Sarah nawaqidul Islam. <clears throat> Maka itu pertanyaan kaum muslimin seperti zaman kita sekarang ini, di sekitar kita ini, Islam zahir, ahlul ilm juga ada, dan wasail perantara-perantara untuk mencari ilmu sangat gampang, mereka tidak tanya, maka nggak ada lagi umur ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala meminta kepada yang dikubur. Walaupun mereka namai dengan nama-nama yang mereka inginkan seperti wasilah. Ya kan? Karena berhala yang hari ini disembah oleh kaum muslimin yang mengaku Islam dan selain Allah Subhanahu wa taala mereka namanya apa? Bukan namanya berhala, tapi nama apa? Dinamai wasi wasilah. Jadi sekarang ini sesembahan yang mereka ibadah dari selain Allah atau mereka ibadah bersama Allah. Ini mereka namai bukan lagi nama berhala ataupun al-aliha min dunillah. Bukan nama apa? Ilah-ilah. Sesembahan sendiri tapi mereka nama apa? Diganti dengan nama al al-wasilah. Dan nama ini tidaklah bisa merubah kenyataan. Kenapa? Karena hukum pada suatu adalah dengan hakikat perkara tersebut bukan karena bukan na namanya. <clears throat> Dan mereka menjadikan wasilah ini ya kan? Mereka selayangkan wasilah yang makna syar'inya adalah taqarrub ilallah bi berpegangan kepada Allah dengan ketaatan di atas sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna wasilah, makna yang syar'i dari kalangan mufassirin, tapi mereka ganti dengan nama apa? Syekh. Syekh sebagai wasilah. Seorang soleh yang dikubur sebagai wasilah. Jadi wasilah itu menurut musyrikin dari kalangan sufiya mereka maknanya apa? Seorang yang dikubur, seorang yang soleh yang dikubur para ambia, para rasul, para malaikat. Ini mereka tafsirkan makna wasi, wasilah. Jadi wabtagu ilahi al-wasilah dan jadilah wasilah kepada Allah. Ternyata wasilah ini adalah mereka ganti dengan apa? Dengan seperti seorang syekh bagi yang hidup atau yang mati. Yang hidup ketika dari jarak jauh mereka panggil mereka seru. Yang mati juga demikian. Didatangi ke kuburannya atau dari jarak jauh. Nah. Maka di sini tidak ada lagi udur tidak ada lagi, ya kan? Terak apa tidak ada lagi apa? Alasan yang perlu disampaikan. Wa fi hadza hujja wa qat'ul ma'dura annahu yumhiluhum wa undiru wa mutti'u katsiran. Bahwasanya enggak ada lagi udur. Telah dipotong alasan udur. Sungguh Allah memberikan imhal. Tangguh. Wa unduru telah diberikan tangguh bagi mereka. Wa mutti'u telah diberikan kesenangan banyak sekali. Walakinnahum lam yara'au. Akan tapi mereka tidak berhenti. Enggak sadar. Enggak mengambil faedah. Walam yantabihu. Sama saja. Enggak mengambil perhatian. Walam yarji'u lisab. Bahkan mereka enggak kembali kepada kebenaran. Falihada istahakku al-iqab. Minallahi azza wa jal yamal qiyamah. Maka dikatakan inilah mereka itu berhak mendapatkan siksaan dari Allah Azza Jal nanti pada hari kiamat. Nasallahu alaihi wal afiyah. <clears throat> Qala rahimahullah ta'ala laqad ya'jiluhum bil uqubah fid dunya. Laqad ini ditaklil dan kadang Allah menyegerakan siksaan terhadap mereka di dunia ini. Waktu yu'ajilum dan kadang Allah itu menyegerakan mereka diberikan al ukubah diberikan siksaan di dunia ini. Kalau subhanahu berkata yang maha suci Allah SWT wala Allah ghafilan amma ya'mulud dhalimun. Dan jangan sekali-kali engkau mengira dan menyangka bahwasanya Allah lalai dari apa yang dilakukan diamalkan oleh orang-orang yang zalim. dan zalim ini antaranya apa? Zalim syirik, zalim kufur, dan yang lainnya. ma yuakhiruhum liyawmin tashusu fil absar. Hanya saja Allah memberikan tangguh mereka itu pada suatu hari yang nanti semua mata akan tersengang dan melihat kenyataan yang enggak mereka bisa pungkiri. Wa qala kadzalika akhdhu rabbika. Wakadhalika. Dan seperti itu juga kamu harus mengambil perhatian. Akhdu Siksaan Rabb kamu. Iza akhudal kuro jika Allah itu menyiksa suatu kampung. Tentunya adalah penduduknya. Ya kan? Iza akhudal kuro. Ya kan? Kalimat ini bukan kalimat majas. Gamplang. Gamplang seperti ini. Ya, ini termasuk usul min asali bil arabiyah. Termasuk uslub, termasuk susunan kalimat bahasa Arab. Bukan majas. Wakadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura. Al-qura maknanya apa? sama daripada Korea, kampung. Ya kan? Ini mafhum bahwasanya yang dimaksud adalah apa? Penduduk, penduduknya. Wa ya zalimatun dan kampung itu dalam keadaan zalim aman zalimi, berbuat zalim. Dan ini Uslub yang sangat gamblang dalam bahasa Arab bukan maknanya majas tapi makna yang hakiki sesuai dengan konteksnya bisa dipahami maksudnya. Maka uslub ini bisa mengeluarkan makna yang diklaim oleh mereka bahwasanya makna majas, tidak. In akhdahu alimun syadid sungguh siksaan Allah Subhanahu wa taala sangat alim sangat pedih. Syadid apa? Pedih yang sangat dahsyat. Ini yang perhatikan bahwasanya bab yang telah kita lewati di sini, ya kan? Kullu ta'ala innallahu warrazaku dzul quwwatil matin dalam bab tauhid dikatakan kenapa ditentangkan ayat apa ayat ini dan juga hadis yang dibawa ini ini semua adalah menunjukkan bahwasanya <clears throat> perkara yang harus kita pahami bahwasanya Allah adalah Maha memberi rezeki. Kita harus minta kepada Allah rezeki ini. Dan juga kita harus beradab dengan adabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah sabar. atas rintangan yang kita dengar. Ya kan? Dan kita harus paham bahwasanya rezeki dan kesehatan semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian mereka atau kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala karena kesehatan yang kita nikmati rezeki yang kita dapati berupa anak, berupa harta dan yang lain semuanya datang dari Allah SWT maka menuntut agar kita mengesahkan Allah, mengibadah Allah, tidak menyekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud daripada ayat ini dan hadis ini diterangkan dalam kitab tauhid. Tuntutannya adalah kita harus mengesahkan Allah karena Allah adalah Maha pemberi rezeki. Jangan kita minta rezeki kepada selain Allah. Allah Maha kuat, jangan kita minta kekuatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dalam maha sabar. Maka kita pun harus bertakhluk, berakhlak, beradab dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala yaitu kita harus bersabar atas semua rintangan, atas semua gangguan. Hmm? Ya, akhlak Allah muli kalau gimana? Bukan Allah memiliki Sifat yang bahwasanya Allah memiliki apa? Memiliki adab yang baik. Mana akhlak adalah adab. Dan orang adalah sabar. Jadi kita harus memiliki hal-hal yang tertera dalam hadis ini bahwasanya Allah Maha Sabar atas semua rintangan. Dan juga di sini ternafikan bahwasanya Allah nggak punya anak. Kenapa? Karena dia lahul walad. Jadi termasuk konteks yang bahwasanya hal ini mengganggu Allah SWT. Maka di antara gangguan yang harus kita hindari di antaranya adalah mengklaim Allah itu punya anak. Dan ini semuanya adalah menuntut agar kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan berada dengan adab-adabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, yang menyampaikan hadis ini. Tentunya beliau yang paling pertama kali yang mematuhi atas apa yang beliau sabdakan ini. Beliau kabarkan ma'ahadun asbaru ala ada Dan ini kabar. Dan kabar maknanya adalah insya, bukan sekedar kabar melulu. Kita harus mengambil perhatian, kita harus mengambil apa? Adab yang tertera dalam hadis ini. Dalam kalimatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Dan juga di sini ada perkara lain ini adalah Sami'ahu. Allah berarti Allah juga mendengar mendengar semua ada, semua rintangan, semua gangguan yang kita nisbatkan kepada Allah maka Allah mendengar mendengarnya. Dan ini harus mendidik kita semuanya harus kita bawas pada atas perkara yang kita ucapkan, ya kan? Hal itu yang termasuk mengganggu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan darahnya adalah kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan yang kita sebutkan termasuk mengganggu Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa banyak gangguan yang diberikan kepada hambanya. Ya kan? Sami'ahu min Allah. Jadi al-adza sami'ahu min Allah. Jadi Allah mendengar semua apa yang terkait dengan gangguan terhadap Allah dan adalah kemaksiatan, semua jenis kemaksiatan yang disuarakan. Baik dalam rumah atau di masjid, di madrasah atau di tempat yang lain, semua kemaksiatan yang itu disuarakan tidak ada satupun yang lepas daripada pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya mendidik kita agar kita beradab dan kita waspada atas semua yang kita ucapkan yang termasuk ini adalah termasuk apa? Termasuk masuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. <clears throat> Kadang seorang berbisik-bisik bercerita sama kawannya dua orang perkara yang itu termasuk menjadikan murkanya Allah Subhanahu wa taala, mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terang-terangan. Betapa banyak sekarang ini manusia terang-terangan, ya kan? Disebar di masjid, suara bid'ah, suara kufur, suara syirik. Nah, dikampanyekan. Ini semuanya adalah Allah mendengarnya. Kenapa? Karena disitu dikatakan ma'ahadun asbaru alal adha sami'ahu minallah. Yadda'una lahul walad. Semua afi wa yarzukuhum. Ini semua yang adalah pendidikan bagi kita semuanya. ditaruh di sini. Adit. Umam, antum gambar apa? ya kan? Agar kita mengambil faedah bahwasanya Allah Maha berhak untuk diibadai, maha berhak untuk ditakuti, maha berhak untuk kita waspada dalam ucapan kita hari demi hari karena didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsekuensi tentang kalimat yang di sini dikatakan innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin ditambah dengan hadis yang tadi telah kita dengar semuanya ma'hadun asbaru ala al-adza sami'ahu minallah. Kalimat sami'ahu ini yang sangat penting untuk kita catat. Bahwasanya semua yang kita ucapkan atau diucapkan oleh hambanya termasuk mengaku pada Allah SWT adalah tidak akan lepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perhatikan, Allah memberikan imhal, tapi tidak ihmal. Ihmal mananya melalaikan. Berikan imhal, berikan tangguh. Tapi imhal di, tidak. Kalau tidak di dunia, diberikan siksaan sesuai dengan dosanya, nanti juga di, akhir, di akhirat. Kalau nggak akan adanya apa? Adanya perkara-perkara yang murah jihad yang akan memberatkan kebaikan dia. Maka itu kita harus benar-benar memiliki kewaspadaan atas apa yang tadi kita baca hadis dan ayat sebelumnya di atas tadi dan penjelasan yang kita lewati dari kalau Syekh bin Bas rahimahullah taala dan insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang dalam bab selanjutnya yaitu bab baru dalam halaman berikut ini alhamdulillah